Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yaitu syarah mengenai kitab yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menitik beratkan dalam masalah al-asma wa sifat. Kitab yang kita bahas sekarang ini Lum'atul I'tiqad adalah kitab berkaitan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. berkaitan masalah apa tadi? Yang menitik beratkan masalah al-asma wa sifat. Naam. Sekarang kita masih berada di mukaddimah pembukaannya, ya kan? Di awal-awal daripada enam pembahasan kitab ini, enam yang mukadimah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Naam. Dan kemarin sudah kami jelaskan, kitab ini kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad karya Al-Imam Muwafaquddin, dikenal dengan Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, beliau adalah salah satu apa? Nah, barakallahu fikum ulama ulama ul Bisa dikatakan ulama yang faqih, alim faqih. Paham ya? Karena apa? Bukti yang sangat akurat dan sering anda saksikan kitab apa? Al-Mughni. Kitab Al-Mughni yang dijadikan rujukan dalam masalah fikih. Ha? Nam ungdur Al-Mughni. Lihatlah Al-Mughni ya, biasanya seperti itu. Itu karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum apa yang beliau sampaikan di sini. Kata beliau, minhum di antara mereka, ini mengenai apa? Di antara para ulama yang mengarang kitab-kitab masalah akidah, man yusammi akidah al-aqidah bi sunnah. Di antara mereka ada para ulama yang menamakan kitab-kitab akidah dengan kitab as-sunnah. Misal kitab as-sunnah li Abdullah ibn imam Ahmad bin Hanbal. Jadi al-Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Paham ya? Nah barakallahu fiikum Nah, mengarang suatu kitab namanya kitab As-Sunnah. Padahal di dalamnya berisikan masalah akidah. Kemudian kitab As-Sunnah lil Khalal juga sama. Kitab As-Sunnah li Abi Asim. Walaupun kitab As-Sunnah tapi dalamnya masalah apa? Akidah. Wa minhum di antara mereka juga man yusammiha as syariah Jadi akidah ini, pembahasan akidah, pembahasan seputar keyakinan ini, sebagian mereka menamakan dengan as syariah Misal kitab Asy-Syari'ah lil Ajurri. Seperti kitab asy karya Al-Imam Al-Imam apa? Al-Ajurri rahimahullah taala di dalamnya berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum walaupun terkadang bentuknya kan hadis itu istilahnya. Nah. Kita lihat wa minhum di antara mereka man yusammiha bit tauhid, man yusammiha bil usul. Nah, di antara mereka ada menamakan dengan al-usul. Jadi kitab usul Bukan usul min usul bukan. Kitab usul misal kitab usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah lillah likai. Nam karya al-Imam Allah likai rahimahullah. Ila dzalik. Namanya kitab apa? Usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Ha? Nah, pondasi inti pokok akidah ahli sunnati wal jamaah. Padahal di dalamnya berisikan masalah akidah, masalah akidah keyakinan dan juga yang semisalnya. Naam. Wa minhum di antara mereka man yusammiha bit tauhid. Ini. Kitab akidah di antara mereka ada yang menamakan dengan apa? Tauhid. Misal Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Bagus sekali kitabnya juga. Kitab tauhid Ibnu Khuzaimah berisikan masalah akidah tapi dinamakan dengan Kitab Tauhid. Kitab Tauhid Ibnu Mandah. Kitab Tauhid karya Imam Ibnu Mandah, Kitab Tauhid li Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya enggak? Kitab Tauhid yang sering kita dengar itu karyanya al-Imam Al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. berisikan masalah apa? Keyakinan juga, akidah juga. Tajridut Tauhid ini juga berkaitan masalah akidah juga tapi namanya Tajridut Tauhid lil Imam Al-Allamah Al-Mu'arrikh Al-Mikrizi rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum Al-Mikrizi rahimahullah taala. Wa minhum di antara mereka manusia yusammiha al-aqidah. Ada yang langsung menamakan akidah. Paham ya? Jadi kitab seputar akidah, seputar keyakinan langsung dinamakan dengan kitab apa? Kitab akidah. Kita lihat, nam barakallahu fikum. Seperti apa? Enam kata beliau, awil i'tiqad atau kitab i'tiqad, misal, kitab seperti kitab Al-Aqidah At-Tahawi. Al-Aqidah Lit-Tahawi. Seperti kitab eh, seputar akidah karya Imam At-Tahawi. Al-Musamma bil Aqidah At-Tahawiyah. Yang dikasih nama dengan apa? Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ma'ruf ini insyaallah ya. Ya ini nanti kita bahas juga nanti sesuai dengan urutannya. Setelah kita belum lumatul i'tiqad, insyaallah nanti langsung kita mengambil al-aqidah al-wasithiyah. Nah, kalau seandainya langsung itu, tapi nanti kalau misalkan mau membaca kitab al-qawaidul muslah juga tidak masalah. Tapi kalau berdasarkan urutan yang ada, biasanya al-qawaidul muslah, kemudian lumatul i'tiqad, kemudian aqidah wasithiyah, kemudian al-aqidah at-tahawiyah, kemudian takmuriyah. Ya? Nam ya? Nah, itu urut-urutannya. Ya semoga Allah mudahkan nantinya. Naam. Kita lihat di sini. Wa misl dan juga contohnya al-aqidah al-wasithiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Aqidah wasithiyah katanya al-Imam Al-Syekh Naam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Wa misl hadzal kitab dan juga di antaranya seperti kitab ini. Kitab apa? Lum'atul I'tiqad. Sekarang baru kita akan bahas apa itu lum'ah, apa itu i'tiqad. Kata beliau, Walumatu lum'ah itu adalah minal lam'an, minal lam'an. Wa huwa asy-syai' alladzi lahu nur. Sesuatu yang memiliki cahaya, yang memancar, yang menyinari. Itu makna apa? Makna al-lum'ah. Nah, asy-syai' alladzi lahu nur, sesuatu yang memiliki cahaya. Wa lahu lam'an dan juga cahaya tersebut mengkilat. Cahaya tersebut mengkilat, coba bayangkan bercahaya mengkilat sehingga terkadang dilihat itu silau. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kalau cahaya itu cahaya yang lurus, cahaya akidah yang lurus, itu nanti kalau nampak di hadapan ahli bid'ah dalal, mereka akan silau ketika melihatnya. Eh, akan terkalahkan, terpatahkan hujah-hujah mereka. Nah, kita lihat. Wa hiya lum'atun bima'na maka itu adalah lum'ah bima'na annaha talma' wa tunir bi khilafidh dhulma. Dikarenakan apa? Na barakallahu fikum Dikarenakan enam lum'ah tersebut dinamakan dengan lum'ah karena apa? Bercahaya dan juga menyinari. Berbeda dengan gelap kegelapan. Kalau gelap bagaimana gelap? Kalau gelap ya hitam saja kan gitu. Gelap. Iya kan? Nah, tapi kalau ini cahaya. Cahaya plus cahaya tersebut menyinari gitu loh. Ya, cahaya menyinari bisa dikatakan mengkilat dengan sinar tersebut sehingga apa? Nah, barakallahu fikum kalau akidah keyakinan yang lurus na'am barakallahu fikum bercahaya menyinari akhirnya ahlu bidah wad dalal mereka merasa silau ketika melihat apa sinar akidah yang lurus tersebut nah kita lihat di sini wa munasabatu tasmiyatiha dan sisi kecocokan kesesuaian penamaan dengan al-lum'ah bin lum'ah min ajli al-farqi bainaha wa bainal kutub al-mudlimah dalam rangka untuk membedakan antara apa antara kitab ini dengan kitab yang nah barakallahu fikum kitab yang menyesatkan dan kitab gelap. Kitab yang gelap dan menyesatkan. Oleh karena itu kitab ini dikenal lum'atul i'tiqad karena apa? Cahaya keyakinan yang mengkilat, yang menyinari, yang menghantarkan kepada jalan petunjuk al-hadi ila sabilir rasyad. Al-hadi ila sabilir rasyad yaitu nambah barakallahu fikum cahaya yang mengkilat, cahaya keyakinan yang mengkilat yang menyinari yang menghantarkan kepada apa? Nah, barakallahu fikum pada jalan petunjuk. Karena apa? Karena akidahnya lurus, akidah yang sahihah sehingga apa? bersinar, bercahaya. Naam. Berbeda dengan kitab-kitab al-mudlimah, kitab-kitab yang sesat, kitab-kitab yang menyesatkan, kitab-kitab yang gelap, allati tusyakkiku an-nas fi aqaidihim. Yang mana kitab tersebut membuat ragu manusia pada keyakinan-keyakinan dan akidah mereka. Contohnya kita apa? kitab seputar filsafah. Eh, jadi hati-hati kalau punya, punya saudara nah masih kuliah di, di apa di bidang atau jurusan filsafat. Paham ya? Kitab-kitab yang mereka bahas itu biasanya kitab-kitab yang membuat orang itu gelap gitu loh ya. Bikin bingung itu istilahnya. Orang dah yakin dengan agamanya karena mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, paham ya? Akhirnya dia bingung tentang dirinya sendiri bingung. Sebenarnya anak ini anak bukan ya? Bingung dia. Allah Ustaz. Sebenarnya si fulan itu bukan si fulan sebenarnya, dia bayangan saja. Karena saking kuatnya bayangan tersebut nampaknya nampaknya nampaknya manusia <laughs> Allah musta'an. Itu biasanya orang ahli kalam, ahli mantik seperti itu. Bikin orang itu bingung, stres. Allah musta'an. Jangan dipelajari ilmu kalam, jangan. Nah, kalau mempelajari ilmu Al-Qur'an was sunnah, na'am. Karena semua ilmu selain ilmu Al-Qur'an sunnah, selain ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an itu ilmu yang menyibukkan Orang tersibukan dari ilmu tersebut sehingga dia apa? nam lari daripada agama. Kulul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha ma illa al-fiqha fid din. Naam, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Naam, artinya apa? Ilmu itu kata penyair yang sangat indah tadi itu barakallahu fikum. Naam, ilmu itu adalah apa? Ilmu hadis dan ilmu memahami masalah ilmu agama, memahami ilmu agama. Itulah ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu Al-Qur'an, masghalatun menyibukkan. Menyibukkan barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu antum enggak perlu istilahnya eh, mendalami ilmu-ilmu duniawiyah yang antum sudah miliki gitu loh ya. Jadi kalau sudah dapat selesai gitu loh. Paham ya? Sekarang kita sudah saatnya untuk memperdalam ilmu agama gitu loh ya. Ilmu agama kita perdalam Nah, barakallahu fikum karena ilmu agama itulah yang akan bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kata beliau, wal i'tiqad. Apa itu i'tiqad? Masdar i'taqada. Nah, i'tiqad itu adalah masdar dari kata i'taqada ya'taqidu i'tiqadan masdar. Wa apa itu? i'tiqad wa huwa al-yaqinul jazim alladhi ya'taqiduhu al-qalb wa yusamma bil iman. Nah, ini. Jadi i'tiqad itu adalah keyakinan yang jazim, yang pasti, yang akurat. Ya, yang diyakini oleh hati. Yang diyakini oleh apa? Oleh hati. Dinamakan dengan iman. Itulah i'tiqad. Paham ya? Jadi cahaya keimanan itu istilahnya. Cahaya keimanan yang bisa menghantarkan kepada jalan petunjuk. Seakan-akan maknanya seperti itu. Paham ya? Nah, cahayanya apa? Cahayanya ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama dalam masalah asma wa, sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Wa yusamma bil iman, fal i'tiqad wal iman bi ma'nan wahid. Maka i'tiqad dan iman itu maknanya satu. Paham ya? Keyakinan antum apa keyakinannya? Nah, imannya antum apa imannya? Itu sebenarnya maknanya satu, iman dan i'tiqad karena masing-masing kembali pada keyakinan. Paham ya? Fal i'tiqad wal iman bi ma'nan wahid. Maka i'tiqad dan iman itu makna maknanya satu. yaqulu Jibril alaihi salam lin nabi, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, oleh karena ini Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang apa? Iman. Qala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau ha? beriman kepada Allah, beriman terhadap para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman terhadap apa? hari akhirat serta beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, wahai usul i'tiqad. Inilah inti eh, pondasi eh, pokok keyakinan wa tusamma bi iman. Dinamakan dengan apa? rukun-rukun iman. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa Kata beliau, falum atul i'tiqad makna. Ini kita masih bahas masalah Nah barakallahu fikum. Nah judul ya, judulnya ini kan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Nah, kita masih bahas itu. Kata beliau, "Falum'atul I'tiqad Makna, maka lum'atul i'tiqad itu maknanya adalah bayanul i'tiqadis sahih, penjelasan mengenai keyakinan yang benar alladhi yajibu al itizamu bihi, yang wajib berpegang teguh dengannya." Wa tarku masiwa dan wajib meninggalkan yang selainnya. Itulah yang namanya apa? Nam lum atul i'tiqad. Maknanya adalah apa? Menjelaskan keyakinan yang sahih yang seseorang wajib berpegang teguh dengan keyakinan tersebut dan meninggalkan semua keyakinan yang selain keyakinan yang benar tadi itu. Paham ya? Dan keyakinan dikatakan sahih kalau sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Naam. Terus bagaimana keyakinan yang sahih itu? Al-hadi ila sabilir rasyad, ai al-mursyid. Jadi keyakinan yang sahih itu bisa membimbing mengarahkan kepada jalan petunjuk. Kalau orang berada di atas akidah yang lurus, di atas keyakinan yang sahih, ini saya apa? Dia akan akan terarahkan berjalan yang lurus. Mesti itu sudah. Paham ya? Kenapa orang-orang kok berada di dalam kesesatan atau yang semisalnya karena tidak terbimbing dengan akidah yang lurus tadi itu. Sehingga apa? Keyakinannya pun rusak. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Warasyad diddul ghai wad dalal. Rasyad itu maknanya adalah lawan daripada ghai wad dalal, yaitu lawan daripada kesesatan. Paham ya? Penyelewengan, kesesatan. Lawannya adalah ar-rasyad. Jadi petunjuk. Fahadal i'tiqad yahdi ila tariqis sahih al-musil ila Allah azza wa jal. Maka jalak maka akidah ini atau keyakinan ini mengarahkan kepada jalan yang benar yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar, keyakinan yang sahih, eh, itu mengarahkan kepada jalan yang benar yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini ya? Nah, itulah akidah yang benar. Jadi akidah yang benar, keyakinan yang lurus itu nanti akan mengarahkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Kan itu. Tidak ada jalan, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan sampai kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Auza'i sudah kami sebutkan sebelumnya ya, teman. Ini klarifikasi saja ucapan yang benar yang diungkapkan beliau nah barakallahu fikum al-imam Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan apa alaika bi asari man salaf alaika bi asari man salaf wa in rafadakan nas wajib atasmu untuk meniti jejaknya para salaf para pendahulu kita dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in walaupun manusia menolakmu manusia menolak kita Mana ada manusia yang betah dan tahan dengan ahlu sunnati wal jamaah kalau orang-orang yang tidak mau mencari kebenaran. Mereka menganggap ahlu sunnah itu asing. Masya Allah ahlu sunnah ini orangnya asing orangnya. Orangnya sebagian keras-keras. Kalau lewat gak senyum. Pakaian celananya cingkrang, berjenggot, istrinya bercadar kayak ninja. Paham ya? Seperti itu tuduhannya. Kan gitu. Jadi asing di hadapan manusia. Asing. Nah kemudian dianggap apa? dianggap apa namanya barakallahu fikum menurut mereka itu bukan orang yang umum gitu istilahnya. Allahumma musta'an. Apa kata beliau? Wa in rafatakan nas. Walaupun manusia menolakmu, sabar. Kemudian nasihat yang berikutnya apa kata beliau? Wa iya wa ara'ar rijal. Wa iya wa ara'ar rijal. Hati-hati kamu. Kamu hati-hati terhadap pemikiran para tokoh. Maksudnya kalau cuma orang yang berpikir, pemikiran per individu, pemikiran-pemikiran fatwa-fatwa yang tanpa dalil itu hati-hati. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghias-hiasi fatwa atau ucapan tersebut dengan ucapan yang indah dan halus. Ya harus hati-hati. Karena apa? Karena jalan al-haq itu sudah nampak dan jelas. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Karena setelah al-haq tidak ada lagi kecuali apa? Kebatilan dan kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq itu hanya satu. Naam. Jangan antum sampai berpikir di sana itu ahlu sunnah, di sana juga ahlu sunnah, semuanya benar. Enggak, kebenaran hanya satu. Al-haq wahidun. Kebenaran hanya satu. Dalilnya mana? Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Nah, tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Kalau kesesatan banyak, tapi al-haq berapa? Satu saja. Nah, barakallahu fikum jangan karena bingung, pusing, suka lihat internet, Ah, bingung dia, ya. wah ini juga benar, ini juga benar, benar, semuanya benar. Berarti kebenaran 10 lebih. Paham ya? Itu keliru. Paham ya? Kebenaran hanya satu. Yang meniti jejaknya generasi para salaf, yang standaranya sangat yang standarannya sangat akurat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu penting itu. Jangan sampai kita bingung. Nah, barakallahu hukum Kita lihat. Apa kata beliau? Bi khilafi aqaid ahli dhalal. Berbeda dengan akidahnya orang-orang sesat. Fa innaha tahdi ilal halak. Karena sesungguhnya akidahnya orang-orang sesat itu mengarahkan kepada kebinasaan. Wa ilal ghiwayah dan mengarahkan kepada kesesatan wal billah. Jadi jangan sampai kita menempuh nan keyakinan-keyakinan ahlu bidah wad dalal, baik keyakinan khawarij, pemberontak atau keyakinan yang orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jabriyah, Murji'ah, Jahmiyah, kemudian rafidah hati-hati. Keyakinan kita adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Keyakinannya para salaf, keyakinannya para sahabat, keyakinannya para tabi'in, keyakinannya para asba'ut tabi'in. Karena ahli sunnati wal jamaah itu, nah barakallahu fikum, sudah ada sejak dahulu. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan siapa? Imam yang empat. Paham ya? Sebelum menciptakan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang namanya madhab ahli sunnah wal jamaah itu, keyakinan ahli sunnah wal jamaah sudah ada. Sebagaimana ungkapan al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah beliau mengatakan wa madhabu ahli sunnah wal jamaah madhabun qadimun ma'ruf qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'in, wa Ahmadah. Masya Allah. Prinsip akidah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kata beliau sudah ada sejak dahulu, sudah dikenal sebelum Allah Taala menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Bayangkan itu. Jadi bukan bukan mereka-mereka empat imam yang membawa, bukan sebelum mereka pun sudah ada gitu loh. Kenapa kalau sudah ada? Fa innahu madhabus sahabah ini intinya. Karena keyakinan ahlu sunnah itu yang dibawa itu keyakinannya para sahabat. Nah para sahabat sudah ada atau belum? Sudah ada sejak dahulu. Sebelum adanya imam yang empat tersebut. Tahu belum? Nah barakallahu kata kata beliau fa innahu madhhabus sahaba alladziina talaqqau an nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya akidah prinsipnya Ahlussunnah itu adalah keyakinannya para sahabat yang mereka mengambil langsung dari nabi mereka mengambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum itu kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat bagus sekali. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla. Adapun yang berikutnya insyaallah taala karena berkaitan masalah Naam barakallahu fikum. Eh, bismillahirrahmanirrahim dan juga Naam rinciannya mengenai faedah-faedah dalamnya. Insyaallah taala kita Nah, barakallahu fikum. Kita baca sebentar. Nah, karena tinggal dikit lagi, kita baca sebentar biar besok masuk pada alhamdulillah rabbil alamin. Nah, apa ya? Labas. Kata beliau, bada rahimahullah kita bawa bil bismillahirrahmanirrahim. Karena nanggung dikit lagi. Beliau rahimahullah, nah barakallahu fikum, na'am. tuh? Ya. Beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Amalan dalam rangka mengamalkan bisunnah. Eh, dalam rangka mengamalkan apa? As-sunnah. Fi anna bismillahirrahmanirrahim yubda biha fi kulli amrin bibal. Dikarenakan bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengannya setiap perkara yang memiliki apa? kepentingan. Paham ya? Walaupun hadisnya yang jadikan sandaran ini. Setiap perkara yang penting itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim Naam, kullu amrin bi balin la yubda fihi bi basmalah fa huwa aqta atau aktar itu hadisnya dhaif. Nah, setiap perkara yang ada kepentingan ada nah barakallahu fikum nam urusan yang penting di situ yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara tersebut terputus itu hadisnya lemah. Paham ya? Cuman kita dianjurkan untuk mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim Nah, dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim yang Allah taala mengawali setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surat apa? Abdul Ghafur. Kecuali surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa? Ah Umar. Surat At-Taubah nama lainnya apa? Naam Al-Bara'ah dinamakan juga surat apa? al-fadihah, at-taubah, al-bara'ah, al-fadihah. Tiga penamaan yang masyurah yang sering disebutkan oleh para ulama. Naam barakallahu fikum. Itu yakni fi kulli amrin lahu sya'nun wa ahamiyah. Setiap perkara yang memiliki urusan dan juga kepentingan, yubda biha bin nutqi. Diawali dengannya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa yubda biha fil kitabah dan juga diawali dengannya ketika penulisan bismillahirrahmanirrahim. Kama bada Allah Subhanahu kitabahu bil Kama bada Allah Subhanahu kitabahu al-Qur'an al-Karim biha. Sebagaimana Allah Taala telah mengawali kitabnya yaitu Al-Qur'an Karim dengannya. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a biha kulla suratin minal Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali dengannya setiap surat dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kama katabaha Sulaiman alaihi salatu wassalam fi kitabihi ila Bilqis as saba. Ini. Sebagaimana yang Nabiullah Sulaiman ketika menulis surat kepada pembesar atau ratu Saba Bilqis. Nah, barakallahu fikum. Menulis dengan apa? Ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal malak Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Si wanita tadi itu, penguasa Sabak saat itu, malaikat Sabak ratu Sabak Bilqis mengatakan wahai segenap manusia, sesungguhnya telah dibacakan kepadaku suatu surat yang mulia. Suratnya dari mana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dari Nabi Sulaiman. Nah, syahidnya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelum itu pun Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat ke para raja dahulu saat itu, itu pun mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila hiratul azimur Contohnya Nah, ketika beliau menulis surat kepada Raja Hirokel Nah, Kata beliau, "Wahya ayatun min kitabillah." Yang mana bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, li'annaha nazalat ma'al Qur'an. Karena turun bersama Al-Qur'an. Kesimpulannya bagaimana? Akhbajni, termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ewa Utiyat biha Naam, itu kesimpulannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi ayatun mustaqilatun fil Quran utiyat biha min adil fasl bainas suwar. Paham ya? Tapi dia itu ayat tersendiri dalam Al-Qur'an, didatangkan dengannya dalam rangka untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Paham maksudnya ya? Nah, bukan berarti bu, bukan berarti tidak masuk dalam Al-Qur'an, dia termasuk ayat Al-Qur'an, cuman tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Na'am hiya ayatun min kitabillah ya azza wa Maka bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari al quran Karim. Lakinnaha ayatun mustaqillatun 'ala sahih, ya kan? Ini. Akan tetapi bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri. Sudah tertulis itu ya. Akan tetapi bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillatun, ayat tersendiri al sahih menurut pendapat yang sahih. Illa fi suratul Naml kecuali dalam surat apa? An-Naml. Karena di dalam surat An-Naml kisah Nabi Sulaiman tadi masuk bismillahirrahmanirrahim di dalamnya. Paham belum? Sudah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam surat An-Naml ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, fa innaha ba'du ayatin. Berarti kalau dalam surat An-Naml Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat An-Naml. Wa illa fahiya ayatun mustaqillatun laysat minal Fatihah ini. Nah, kalau perlu digaris digaris itu. Nah, artinya apa? Padahal Eh, jika tidak demikian, bismillahirrahmanirrahim itu ayatun mustaqillatun laysat minal Fatihah. Paham ya? Dia itu adalah ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah. Paham itu ya? Naam wala min ghairiha min as-suwar bukan pula bagian dari surat-surat yang ada Innamat tuqra qabla surah hanya saja dibaca sebelum surat-surat yang ada Naam, laisat min surati, laisat min suratin muayyanah, illa bin naml fahiya ba'du ayatin. Kata beliau, bukan surat tersendiri, bukan bagian dari surat tersendiri kecuali pada surat apa? An-Naml, maka bismillah di situ masuk dalam bagian surat An-Naml. Nasallallahu assalamatul afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.